kalau terangkan ya. Dados kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus nopo mansuh. Eh, e, meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak mukoyat atau mujmal mubayyan atau am dan khos. Jika ditakwil itu nggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasa manso. Nah untuk memastikan nasa manso itu harus mengetahui tanggal, tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansuh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansuh, tidak akan dinasa. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Cirona, ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Nah, wattaku yauman turja'una filawa itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah nopo wattaku yauman turja'una filawa. Jadi wattaku lan wedya sira yaman yauman ing siji sing turja'una kang bakal den balik sira kabeh fihi ing dalem yaum. Itu sudah jelas mengarah ke wafatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Ya niku mikirin itu Allah ngutus Nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al yauma akmal tulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum ni'mati islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya nabi berah terakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat Nabi akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kulo, nanti kulo ketemu pangeran niku keyakinan kulo, nggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, nggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al yawma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan khurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul hinzi terus terus wal munkhaniqatu wal mulk terus wan natihatu wa ma aklasabu ila wama wa ma 'alan nusubi wa antas taqsimu bil asla Terus dalikum fisqo. Terus al yauma ya isal ladina kafaru min dinikum fala takshauhum wakshau Terus al yauma akmaltu lakum Ini Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fakir itu keliru sekali kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, wah saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak benar, kok kemudian diikhlaskan, diikhlas baik. Enggak ada. itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta. Hartanya halal. Baru disodakokan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal, atau nggak ada sama sekali. semuteng ikhlas ya. Itu ikhlas nang mbahmu. Sementing mulang ikhlas, mulange ra payu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, nyai ora payu. Mau diikhlaskan apanya coba. Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok gak sampai konangan kalau ayat itu fakih? Ya mereka hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al Akmal Tuh lakum. Wiku cara ketemu wong nahwu dalil kriminal. Wong al yoma itu dorof, dorof itu dia aluk, Ya ora ana wong takok. Mpanjen padha ora isane. Mesti nek ana dalil al yauma takok mbah niku dorof Mbah. Ujuk-ujuk dorof kok ning ngarep ono cara nahwu coba. Bisa dorof di depan. Tidak bisa, dorof itu butuh ta'aluk. Ta'aluk itu mesti mendahului Dorof Ujuk-ujuk dalil kok al yauma. dalam iki dino. Ing dalam dari apa? Tapi baru kayak budu bareng-bareng ya aman wae. Mana budu kan seneng mek bodoh. Nek itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ono dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Lan kalau bingung bodoh ya rawani ngenyek, Sebabnya ono hikmah. Nah, Pertanyaannya itu begini, andekan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarot tu wan nati wa ma akalas sabu illa ma itu wa ma zubiha 'alan nusufi wa antas taqsimu bil asya Itu tentang fakih semua. Setelah fakih selesai, Allah ngendikan gini, "Al yauma isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum Itu ayat ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya Isa wis dadi putus asa. Ya Isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya Isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya Isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong-wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini Orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam itu bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi barat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram, makruh khilaful Allah. Agama lain masih bakas pangeran itu sopot. Telu apa siji? Nak telu itu sing anak isopo, sing bapak isopo jadi diskusi. Islam masih bakas. KRT, KRW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mana sing sitok ijek bakas pokok Islam wis bakas det detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kita bun uhkimat. Ayatuhu summa fusinat. Fusilat tuh tafsir Ibarat rumah itu sudah detail, pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lu wong itu nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kue lagi sugih hanyaran. Dua mobil wis seneng asal mobil. Gak mikir aksesoris wis gak mikir. Bensin tas solar isra mikir. Dia mobil wis alhamdulillah. tak Pokoknya aneh rime belum tau orang menurut. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah det detail bakasan ismetik sama manual itu baik mana. Terus sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masa ilul halal wal haram. Nah, sama tak cerita nih, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya, ya kalau kawin ya harus selamanya. Nah, Islam itu detik. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi bang baru kayak bodoh, alhamdulillah dan kalau nu syukur. mau sampai nih bodoh lah wis rapopo wis. Wong sak pinter wong cara pangeran ya tetap bodoh. wae. aku muni kalimat tuh matkin, ora tuh damin, wis pancen wis. Lan Kalau niku ngelem kiai yo ya biasa, ngritik yo ya biasa, wong paling hukum kuwi ya ora penting, yang penting hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedheki kawin coro Islam itu saking detail. Nak buat rungok no, yo iya nak ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Saya laku ngawek no hamdan ya, uzawi juga alama amarakawahu bihi minim sakim bima'ruf au tasrihim bisa. kalau buat rungok no, wong wong ora bodoh, ora mantel kalimat itu. Jongke ya tak kawek no ya. ya. nak tepak yo ya terus, nak rata tepak yo pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amarakawahu bihi kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah yaitu pilihannya hanya dua min imsakim bima'ruf nak masyarakat dia terus al tasrihim nak arah tepak ya pegatan tapi nak terus ya sing apik nak pegatan sing apik pegatan apik ya orang bawa dunia orang tak dunia harus pegatan coba orang habis dunia ini mertua lagi pegatan pegatan elek itu coba andekan itu orang paham semua mesti kan wong urung-urung kok sebakas tapi barokahnya rafaham. Amin, amin. <laughs> Jadi betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kue nyesal lu lah opong barokahnya ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana? Itu? Seperti tadi kan? Coba saya artikan. Uzawiju ngawekno ingsun ka ing Alama sesuai ing atase perkara Amaro kang perintah kang sopo sapa Allah. Oke tak kawekno jo sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah yaitu min sakim, yaitu ngeker kelan apik mesti nikah terus au tasrihin to mekat, engko nak mekat yo Nah, tasrif biasan kira-kira nak kita mantan suka ya pegatan-pegatan tapi ojo ngetekno donyane nise. <laughs> nah, karena Quran tuh ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau nggak terus ya pegatan daripada kaget di belakang, dia diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Engko nang pegatan harus gawe alternatif. <laughs> Ndak ada gitu maksudnya. Wah, seneng amuk nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kula bolak-balik di jam pamit yang Jogja nopo yang Jakarta, yang Surabaya. Gus kalau tak nulis buku njenengan, Ya tapi tetap bukumu wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ratu di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikiran ngono iku sing bulet menafsir. <laughs> Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim gak wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng. Sing wong ayu nih bocah kok lucune ngono. <laughs> wong alim ya. Kalau kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lu ngaku sing sing duwe awak di dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi ku piye. Wis tangan tangan-tangan wis kok wong ayu ngono. <laughs> Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Seneng. Sing ayu eh lucu. tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ora bener tak anggap wong latihan urip ngono wis Tapi itu memang mau tidak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum Orang yang iman kemudian imannya nggak tercampuri sama kedoliman sama sekali karena pakai nakiro. Iman yang tanpa zolim sama sekali itulah yang aman. Ulaikalahumul amn. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, dolim itu waktu syekh fiwiri mahali. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tem. Maka mereka bilang, ayuna lam yazlim nafsa. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang nggak pernah zalim. Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama taknun. Sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi taala yaitu dawen apa Luqman Hakim la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Unda oh, ndak maksudnya bukan dolim batu syek fi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada nabi diklarifikasi. Nah, saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Lu pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Kan? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayar wedok sing semlohe sing menarik juga, Ya perempuan ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi rawong rasoleh, muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu dianggap ajaran sesat. deh. Ya. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Faham terus nggak maksudnya? Seneng dunia kayak ngoten. Zaman sahabat, lu banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, seneng dunia juga perangkat kebaikan. Wong sarati jihad wajah itu bi amwalikum wansikum. Sehingga darah ini seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaik. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinegain kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan sah. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum atibu wanisa. Karena orang masih waras semua. Jadi itu nggak nggak nggak melahirkan salah ah, salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada tiga hal yang saya ditakdir dicintakan tiga hal itu. Yang dua itu atibu wanisa wewangian dan perempuan. Tapi dengan mana yang apa? Positif. Karena kalau perempuan nggak dididik coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu tidak harus urusan Nah, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsir kan macam-macam. Jadi tapi itu sudah itu resiko. Dan nah, yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama. Itu jangan nganggu tak mudi. Nganggu prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai kanji Nabi keras manfasar al-Quran fal ra'yihi wa makadahu minat minan nah, Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah, saya naik dewi kurang patin rokok lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur, <laughs> tapi kan gak mungkin diancam rokok, kiai kurang pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah, ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. E, saya ini suka perempuan, karena ya memang zinalin nasi hubus syahwati minan tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedunya, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebah. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji, aku seneng ngaji wakil. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam tempel, orang urusan soanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang Tapi kalau sekarang, kue dari kiai mendingin, aku semua neng santri agama, mesti uang oleh nafsiri. Iya, bensin salam tempel. Oke, jadi sekarang perangkat suudon itu luar biasa. <laughs> luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi sing ngaji semakin banyak semakin baik. Maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin baik. Tapi sekarang kan muni Waktu laris pengajianku. Wong pikirannya, wah berapa itu hasilnya kan untuk ruwet ruwet. Soalnya zaman akhir ruwet. Tapi nek mati mawon, mesti mati mawon. Santai mawon. Kia ya kersane. Kabeh itu kersane apa? Bon itu tentang ilmu sosial ya. Kalau mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampai no anen riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausik krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gua bloknya ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusuk Ya khusyuk itu hanya banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah Saman itu dapat kambing Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta Nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, oke mau gampang ini dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggur saat dure nominal ya riba. Wong bisa satu rupiah, saya ya satu, Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau di sahur rupiah mesti gak riba. Wong karuan satu tetap satu kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak tidak riba tok. Goblok itu ya haram. <laughs> yang haram dalam Islam itu riba tok. Goblok itu juga Wong dina udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina udzubillah. udzubillah minasirki wal jahli termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab nggak perlu dilawan, lah bahaya. Ya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ini, kalau bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80 ponakane sunat diutangi Pak Dini. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol zaman itu untuk duit tiga ribu Ini yang cerita orangnya. tiga ribu rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita yang jadi kiai bingung. Jari sing ngutangi kon pitung juta, mergo pedet dihitung juta. Jari sing utang, ngurian mau tolong ewu, Tolong ewu untuk pentol, siomen. Ya, Woi, oh, kata bantan tengah pulau. Sing utang seneng tolong ewu, sing ya seneng pitung juta. Nah saya bareng, ya nak ngono sahur pedet tau mending ngono. Pedet apa gus? Si tak milih pedet limusin. Sing tak milih, yo ya pedet biasa, ngudi saya pedet biasa. Ya pedetku biasa, itu orang rambut utang, gue sudah anak putu. Nah, coba tahun 70 nak dua anak putus Mau oh, luas aku ndak. Ya, tapi jari sing utang, lah anak mati. coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat itu. Orang berat nih konsultan hukum itu sampean jadi pengacara. Menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu sak miliar. Nak kelas kabupaten jadi limang juta. Jadi kiai gak salam template rong pulau ewu taruhani swarga neraka. <laughs> Wong desa paling salam template saya ketemu rong pulau aneh Takokane nak dijawab liru swarga. Ane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwet. gue wonten tiang setengah demenan, setengah nikah nih ya, lapuri baik kiai. Wonten rondo ku ayu. ronde rondo ayu nih didi menarik sunnatullah. Dirabi tiang oh, Dirabi tiang, di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipek. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kini jadi melok bingung. Bingungnya itu nak bingungnya itu nak merodone ayu kita bingung mana kita rabi tau orang malah bingung mana nah. Orang buatan bingung hukumnya, nak ikut aku selera selera enggak aku buatan kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Taala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti coro al aslu ada muhu. Berarti kalau mungkin tolak mungkin ndak pilihannya tidak tolak karena al aslu mut tolak. Tapi kalau melihat uh, e, al musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiha atau kaulu arbabiha. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah di tolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serasa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi tak tanya. Kang, bujumu wis pegat tau urung? Urung lek gue lumayan gue cadangan. <laughs> Pusing mana kan. kau KUA orang resmi. Coba kira bingung gitu tiga. Mukumi salah rokok. Mukumi bener orang melok ngeloni. Wih, jajal kamu seneng. Kan orang nuntungi. nih. Salam tempel mau mau bu ibu. Lu kira rasanya rasanya tiga. kiai. Akhirnya kalau nak ketemu sing lanang tak wamon kau itu nak kepengen ram lebih neroko, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran ku paling anti iku Allah kal ngembah nong wedok ku koyok gantungan, kawin ora. kau itu mungkin kira lebih neroko lewat gak megat, tapi sama lebih neroko mergo mangkel aku tak mau ngono. Aku dong aku rapati mandi lah, tapi nak lebih neroko, kau yang lebih neroko kita mandi om. <laughs> Mangkel om, Ya mungkin apa tak penjelas aja, penjelas. Ya. Karena ngel-ngel orang juga, Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq. Karena dia ini mau butuh cadangan untuk Nak lagi nenangan bik bujune kok di alternatif. Mereka si wong iki zinom mo, tapi kalau jatahe biologis yo mo. Wis ngono-ngono kan urusanmu, sik aku sing aku sing pusing, mesti ditakoki ditakoki hukume. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ini ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum kayak kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi muka dimas kudu kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener dong pulau ewu. Terwe patriot. Nanti kulo sering rayu pangeran Gusti, ini pantas lebu suwargo. Salah kata kata Allah pantas sih lebu suwargo. Jadi bukan tentang urusan GR bukan, jangan pantas ulama yang suwargo. Yo repot. Pemenang urusan kawin riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Nah, darah ini goblok. Wong geladak kulo yang sekarang dinyang wong rongatus juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau pitung atus rupiah. Karena uang dulu kan ono sen di bawah sen ada lagi di bawahnya lagi ada lagi. Jadi pitung atus rupiah itu. Nah saya ini misalnya kulo tak dol pitung atus rupiah. Ibu tuku gentengnya tok ya cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. Pitong atus rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya makanya untungnya pangeran itu pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700, Gus, atau tolong 3000. Ya sudah kita tanya di di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau tiga ribu dapat emas sekian gram. Mau tidak Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. lah kalau nu katah konco akrab sing bakul emas. Jadi kalau akhirnya takut, Jadi Iku golek referensi emas tahun pitung pulau itu tolong ewu untuk pirang gram. Ternyata yus ya untuk wakeh. Karena polanya sama, nabo. Emas itu kan sama terus sampai ilayomil Ya. Makanya bank di dunia pun buat bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang satu juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4, 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah udah melperangkat Akhirnya kula jadi ya ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas itu piro? Ini nak gue anut aku. Mungkin buat mbok ya aku. Nah nek anut aku ya juga takok aku. gue ngajak ngerokok. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini buat nah, Mulanya akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden yo mari riba, riba itu yang mergo den. Saya kira sing utang orang masyarakat dok kiai saat santri-santri jadi tukang. Mulane BPKB ini udah pinter-pinter. Nak sekolah do ya. Apa lu? Ada nggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10 persen, sak kampungmu. Sekolah Enggak maksudnya dari satu kampung, itu sing BPK ra sekolah pirang persen? Piro? Piro? 0%. 0%. Oh, no. tidak? Oh, Ana setelah itu berarti wong kusuk. weling mesti itu tukang gadekno. Pirang persen Kang ngali? 10 ana. Dari kira ana? Jek no 10. oh Piro piro piro persen ya? Sedoso, sedoso tok. Kalau sertifikat tanah? Akeh nih. Maksudnya lebih lebih akeh sekolah ya pakai nih ngomongin. Oh, berarti nak motor, mobil akeh sekolah. Nak rumah? akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba fin nasiyah. Ya innamar riba fin Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwon sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon buatan sombong, kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kerok ngaram no kredit, aku kiai. Kerobotan kan? kiai kok tanggal oh, Ini iya, Lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Oh, lucu kan? Nak kue kan pantas orang pati kiai. kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ya orang haram, haram lah sama di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapati alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takut ada uang aneh aneh. Wes aneh. Pemenang kadang ono uang dibujuk nganti loro. Sing lanang loro. Ini perkara ini gitu mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan akhirnya sing wedok wani rabi waline wani ngrabekno jebule klaim bojo pertama tidak tidak mencerai akhirnya kan dibojo lalu idahnya itu idah dari siapa itu zaman Imam Sayyidina Ali itu pertanyaan seperti itu duka Sayyidina Ali Sayyidina Umar zaman Sugeng ya sono pertanyaan seperti itu karena kita bisa apa coba kita di kehidupan masyarakat tuh bisa apa ya? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi mencerai. Lah nak rondo ayu sing izaut Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. lebih itu nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nak wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar diceraikan kan wis cepat kan gitu. Kok coba bayangno masyarakat tuh gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa? Coba, wis kadung terjadi. Coba. Itu zaman si Dinali ya ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa? Coba? Dina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak tangen anak anaknya tidak kok meja. Hmm, pakani kitab. <laughs> Jadi orang rafa mau ngamuk ngono dok Saya punya teman apal Quran, tiap deres itu pertama gak bobo bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. <laughs> Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa ya tetep di anak, ya tetep lucu nih wong wedok kan ngono, ngamuk lah ya tetep aja di anak. <laughs> Jadi dunia ini penuh keajaiban. <laughs> Jadi kalau nih ditonggo itu ya tukaran terus, tapi anaknya tetep kata. Neng kene ya podo. Ya? Alhamdulillah ya bagus. <laughs> Jadi tukarannya ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tua ya ora kata? Ngerti-ngerti anaknya wolu judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran untuk rahmat. Lho rino tukaran bengi untuk ya jatah. Mulane <laughs> urip wis pokoknya karis, pokoknya syukur ya napa? Syukur. sama macam-macam. Pokoke urip syukur. Sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Serai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi ya untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah tetap rahmati luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyata nih yuk. Coba kalau kita memenuhi standar fikih, itu wis pegatan kabeh. Mau bojo ra iso nafakoi oleh di fashun nikah. Mbok bujumu cacat singilangi sahabatmu syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Maji fikih. Nak suge wajib nafakoi telung mut mbok Nak sedengan rong mut. Nak melarat sak bukan kuwi ana Nak raiso iso nafakoi sakmene boleh fasun Bahmun Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Bahmun ngintikan ini. Iku apa PK, kawin apa pe dagangan. <laughs> Mereka kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum saya rada aneh, yen itu aneh. Jika dalam satu hari dua hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minongko utangnya, zahud, utangnya suami kan gitu. Satu bulan bojomu utang tonggo ning toko, untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utangi zaut azauja. zauja. Tapi Tapi dia dewe bang, untungnya orang Indonesia rawon di pikiran gue. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne diriski ya di sahur dewe. Kemudian nak saya lanang riski atau ustadz eh malah sempurna ngepol di guru mubal, di bujum mubal, wis sempurna. Pemenang nak di khotib wis sempurna wis kan apa kowe. Pemenang hafid wis sempurna hafid, khotib, mubalek, ustad itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafakoi. Yo, yo kang Ali. Lalu kita kok ustad ustad jeneng arep ya. Jadi barokah status ustad itu mertua ya semua Gak gak kodak nafakoi lah yo. Ya. Sewenang. Pemenang iso nyuwuk sidik sidik. Oh, semua wis wis. Alhamdulillah yang imami tahlil sewenang. Semua Mesti ku anggap ae wa rahmati wasi'at rahmati Allah itu nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara bangun fakih fakih ras setuju. Jadi apa mau, mau apa dagang. Jadi oleh bujumu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300 ribu terus Ustadz teko khutbah hmm, utangem <laughs> tapi enggak itu enggak terjadi sing wedok malah kerja dewi sing kiai ini dimotivasi supaya kok kiai untuk Langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. alhamdulillah. Santrine yang ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok alhamdulillah. Iya melanggar hukumnya pangeran alhamdulillah. ya aturannya arijalu kawamuna ala nisa. Tapi piye ku sing melaku? Mbok dhisik wali songo le donga mbok piye iso Indonesia rubah kabeh songko tajibu ala zauji nafakotu zaujati. Fakih Indonesia gak wali zaujati nafakotu zauja, <laughs> ya. Jadi fakih rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jadi kan fakih kan tajibu ala rojuli atau ala zauji nafakotu zaujati. Tapi ini Indonesia gak. Pokoknya di sengono Dinggu Mustate nanti popo. oh, akhirnya Mulane dhewe Mbah Mun, tapi omah-omah bapak dagang gitu. ini tadi nak istri itu utang, cara hukum minang utange. Sawo. Ya nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing harian, utangnya alpat Fortuner ya kakuati ya. Pemenang kartu kredit. Ya cerita ya jadi Allah ini pun menyindir kalau jenengan. jadi ayat sing paling panjang neng Quran itu ayat den. mereka anggur uang diutang mesti ruwet urusan. tahu tau kalau Quran pusing sepusing ayat den. Sak lempir ya. Sak halaman ya. Sak raya betul kira. Gitu? Ya, ya, ya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'ba ayak ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha robbahu, wala yaqas minu syai'an terus fa in kana alil hakku safihan aw dhaifan aw la yumilah yumilahu wa fal yumlil wa yumlil iku pangeran oleh nyindir cek apike nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih mulane bingung no donya yang kadang profesor doktor itu kerja neng pabrik Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan, lho pendiri yayasan ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo mau anggere takok Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Hei, semua cemuin mulang ning yayasan. mau anak buah. Ketua ora ya, ratau ngaji. Mimpin yang wis ngarep direktur. Semi sama maca Ustad, ayo maju ke depan." <laughs> aduh, ada uang kena aduh. aduh. Amit amit tenan. Peneliti ngono, dokter, profesor nih eh, neng pabrik. Eh, coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngene ku sekolah, sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pangeran wis Yesus. wis wis wis wis wis iman wis mbek pengiran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pangeran wis ora usah Mana sampai wong alim di sini duwe siir, siir itu rodok kacau, tapi gue apal siir. Mereka yo mangkel, aku bek siir aku mangkel. Ya mangkel kan, karena siir itu bully manusia, tapi ya, itu kan hadal ladzi anama qatibatan was hadal ladzi anama anama qatibatan wasayyaral alima zindiqa ngene awal gini kam akilin akilin ayat madzhabi ada yang ditulis kam jay kam alimin alimin tapi kita baca yang kam akilin kam akilin akilin ayat madzhabi kam jahilin jahilin talqahu marzuqa hadzal Hadaladi hayyaral anama qatibatan wasayyaral alima likhri rozintiko. Mulan aku baik sair kira setuju sing bed separuh terakhir. produk kacau. Kam kam akilin akilin ayat mas mazhabu banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya rapi pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? delok retail. Wah, kayaknya prospek bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana? orang situ kerja. Mungkin no, kalau kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, gak situ meneh. Sementara wong bodoh pe kerja kerja wae. Ngerti-ngerti su? Suge. Mane kam akilin akilin ayat madhahibu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter, berapa pinter, itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah kalau orang kudus, niai di kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah niai. Ono sing apal tahlil penting muka melaku. Bar tahlil iki, bertahlil untuk berkat sesuk ono mati is berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal ijek iku ber eksperimen. Wong bodoh ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti sing bodoh gak? Wong sing pinter kan gak? saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir, tapi kan orang beli sarong itu setahun dua kali, akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin, akilin ayat madzaibu kam jahilin, jahilin talqohu marzuko. Terus Hadal ladhi khayyarol anama kotibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal zaman Profesor doktor Tata Negara. Kadang dipimpin presiden sing Sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno ki apa apa sih? Ya mau ada pengiran. Gue kudu ridho, gue kersane pengiran apa apa. Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab pengutu kongkong atasannya. Dia ini ada bantah, lu jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan. tuh. Pak, no takbir sing no santri ditarik idwe <laughs> Sing ngalim alim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Terus ketemu Pak takbir. <laughs> nasib, nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Dewa jenis hadal ladhi ana anama tibatan. Ini yang membingungkan manusia. lu Banyak loh. Direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur tapi kebalikannya, yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Irano ya, hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya itu bahaya kalau kamu percaya. Wasoyarol aliman nifriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Nah, itu yang saya kurang setuju karena mosok segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu guyu dok. Stakdir ngono Ya misalnya ada orang alim semua maca dipimpin ketua yayasan sing raiso nga anji gue jadi kafir zintik apa mau menamuni takdir? Nasib ya berita. <laughs> Artinya bed yang terakhir itu kita nggak nggak ikut itu loh. Masa sampai segitunya apa? Wasayarol aliman nikhriro zintik, Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahkik jadi kafir apa? Selama ini kan tidak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang menapa? Nasir, nasir. Gelar mau Kang? Dokter. Kerja apa yang pabrik itu, Pangkat apa? Biasa anak buah. Lah nih apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir cinta apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Ya, ya, ya, alhamdulillah lah, pokoknya serau nganti. Lho memang seperti itu. Kalau nih kecelok wong alim, kadang ibu tunggu ini. Saya tuh pernah haji, haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh-bodoh ngenyek uang. Bodoh, bodoh. Wajib di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. orang dituwarno detail gue sembrono. Ya. so gede dengan gue, kok. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. mata wong. Apa dalilnya kalau bisa Romyul Jimar koblas Zawal? kan dek iku karena rapati ngalim jadi ya, standar wae anger Romyul Jimar ya badas Jawa wes yo ya SOP standar operasional malah lah ya sing kelompok sing alim wong telu akhirnya cocokan mbek kula sing waras ngalas mbarno sak uni-unine sing jelas malaikat do tersinggung wong alim sing diomongi ngono panjang <laughs> ruwet ora karuan dijak nafar awal moh-moh tenan Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Nina, Dia nggak mau. Yes, tapi yes. Melok bodoh kira. Gusti, hari-hari ini kalau ikhlasnya jadi budo bodoh bang geger. bang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh itu nggak sapi e watu songko musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari mus Dalifah. Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh enggak dipakai? Kini pikiran wis tok kono, kono SOP. Standar apa? Ya? Kan ribet. Senadepi wong Buddha ribet. Kono posisi ketua, ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padha orang alim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis Nah, akhirnya bodoh. Tapi wong jenenge wong alim aja kan ya tersiksa. Tersiksa loh kan dadi wong alim terus dijak bodoh tersiksa. <laughs> ya wiridane mau tetir, tetir. tetir, tetir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat, apa punya sekian perangkat. Lalu gak ada kitab karangan Syed Muhammad tentang Anas apa Malik bin Anas. E, Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan Asyibani atau Abi Yusuf itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah eh, didikannya Abu Hanifah sama tak ceritani cerita-cerita wong alim Imam Malik itu wong lugu wong lugu itu pokoknya nak orang penting gak kerasa mendikan Nanti Imam Malik itu keramat mergo lugu Mana sampean lugu ora tak anggap bodoh tak anggapnya niru Imam Malik Abu Hanifah itu didik muridnya luar biasa Nak ono cah cerdas itu dibiayai. Di pondok no. Kue boleh boyong nak wis songalah ngalahno Jadi Abu Hanifah ora ono ulama ikhlas ke Abu Hanifah. Dia ini bangga nek dikalahno murid. Iku betina debat. Nak murid rong ngalah no rong diboyong. Nak wis songalah ngalahno dene diboyong Semua dene. Ora Orang wong ikhlas ke Abu Hanifah. Jadi dia ini uang paling ikhlas nih bab. Dilawan murid itu seneng. Mulanya gede betina debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga ya kuat tidak debat dengan Hanifah. Kuat cara berpikir wahni Hanifah itu kuat Yo ora kacau ya, sama tak kayak contoh. Misalnya kita tingkat, rungokno ya. Kue ceblok kan wong wakeh. Mesti nak onong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene satu satu sih seloro ya. Gak gak sah Hamdan iki seloro, Hamdani seloro. Hamdani jeblok di tengah-tengah Kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean gak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah, pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah atau tetap di situ. Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku saya ingin nih, orang nahan berat dua menit sama lima menit efek di kesehatannya parah mana? Parah lima menit. Oke, orang tahu jadi wong alim, mana diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaan itu. Ketika orang kena beban kamu dua menit, kalau kamu tidak pindah kamu menjadi lima menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Ya, mau cari orang lah ya repot, sama matir amatir Pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu. Sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok orang ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah wong orang ikhtiar. Daripada aku ikhtiar tuh nginjek arif atau ngelihat itu. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindai iku gak ikhlas. Kowe ya kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo, oke, milah pindah to ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milah boten pindah. Lho iku debat. Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngara repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Kok Bapak saking petri Abu Hanifah iku Kayak aku ini loh, kayak aku kayak sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok sarap atau rodok Hanafi. <laughs> kayak aku, aku mulang kiai. Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang tora. Cara aku apik ora pertama. Mergo ini wong kiai kok diulang kan terus kayak manuk ketulup kan gak ngergani. Kiai Salim kecelok kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep gue kan cama cama harga diri to, masuk. Terus dihormati wong jebule ngarepe Gus Bak terus koyo manuk ketulup. Kan bisa akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai. Mergo meruntuhkan harga diri, mahar ya harkat dan martabat. Nak cara bahasa DPR marwah. <laughs> Tapi nak radio diulang kiai-kiai latihan ini. Kalau bener bakas kiai liyo, kiai-kiai latihan ini. Kaya ini kan latihan gak ben. Iku yo ya goblok tenan umpamanya. Umpamanya mondok, bener mondok. <laughs> Ini santri ini buyut-buyut kulo ini. Oke milih nanti, Milih mulang to Nak mulang dari no kiai. kayak manuk ketulem. Kiai-kiai ini kilo, kiai liya ora bakas kiai Tapi nak ora diulang, ya bodoh tenan. Oke milih nanti. Nah, itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik soft awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah turaihan, sak Mbah Arwani soft awal. Sing khutbah pas murite. Iku ora kesemper wis apik. Wong kula nate di kanca jeneng Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah soft awal berloro yakin. Wong khotib ana munggahe bareng. Mosok khotib amit bareng. <laughs> Ayo pusing. Bareng baru mudik ini rodok dulur, rodok dulur bareng loro telung dino akhirnya sowan bangun. Mun. Ampun balik malah Kak. Nak Jumatan namun tong teriku. <laughs> Wong dene rada dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Teng, terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft-soft awal, kecuali wong alim, kesunatan gue guri. Kan ya itu mau wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan? Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Kowe sebayang no, misalnya kang ngali khutbah terus yang makmum aku. Nang arep soft awal ono. Lo nak salat biasa kan gak ketok nak salat khutbah kan ngandani barang setika dani kiai ini khutbah itu ngandani ini barang jajal kue misalnya sing makmume misalnya Mbah Mun wong alim-alim misalnya Mbah Arwani Mbah Turekan zaman akhir wakeh dunia serusak. rusak zaman wong wis seneng ngaji, nak ngaji ratenanan, Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan iki kan kiai kiai sing roh goblokmu kok. Sekape ngomong apa dadah? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Guri ya sama wong akeh hukum apa? Nah jadi, nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas menit. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wes wes semua semua itu semua. Abu Hanifah sempurna. Senam otak itu sempurna. Mana Hanafi wis paling rileks wes, wis. Jadi you know, Imam Syafi'i kan separah. parah. Nah. Terus kalau jemben ke Imam Syafi'i itu yes, ribet tenan. Ribet. Ya betul ribet ya tak contoh kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contoh contohno ngadeg. Kita kan kalau ini kan Ka'bah. Terus kalau teng Multazam wes berniat Rungokno, awas kena keliru. Apa menek salah tafsir kok tulis yo oh, malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah ra amatir Iki Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i Jailan al baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Tukang ngali tau kaji lho iki. Tahun berapa? Wah. 2010 semaju. Ya. Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah lho. Pokoke itu pintu Ka'bah to apa. Itu kaji. Ya semoga-moga kaji musah. Orang saya ora apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari toa. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan toa. Posisi pas itu nggak sah, bukan nggak sah toafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai toa. Jika kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhi perang sendiri. 60 cm yang kamu tidak kamu nuafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangil itu paham ya? Ya tak terang dong ah, sama awas amatir amatir repot. <laughs> ya kan ini kan, kan kau apa ini? Ya kan, kan aturan sah kan harus jailan al baitan ya jadi harus gini terus. Suatu saat aku iling utangku terus madep berani <laughs> ya kan? Nah posisi seperti ini kan posisi yang untuk Tuhan itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti saat kamu harus begini, seret begini lagi. Ibu mundur, bora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, Nah, tapi normalnya uang bar ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara madhab Syafi'i karena ada 60 senti yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Safi tahan Hanafi. Ayo jajal. Ayo Safi tahan Hanafi. Lah pas intikal kowe paham nek ono ada. Enak Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al Makanya mungkin kan diterang nak kau ngalami ngono ini intito agak balik. Masa mau gampang jadi ulama? <laughs> Enak jadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tua semua, ngono? Oh, lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes <laughs> oh, mesti pangeran wong bodoh akeh maklume. <laughs> angel kandanane angel. Serwet itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kue jenenge gak ngubungi Ka'bah, tapi tidak tidak Ka'bah. jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah aku yang dhuwur jenenge ngidek-ngidek. Urut. Kan itu nak tawaf delok wong-wong bar langsung melaku, Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Lan kula sering donga, ya Allah, umat kajing Nabi ini macam-macam. Sing bodoh partai mayoritas. Mungkin itu jangan sepuro mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tuahnya dia nggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan albata an yasari jailan albeta tapi aku yakin, muga-muga pengirannya nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah sih? Aku yakin pangeran nyepuro. Enak juga, kita. Lah anak kula, kula kan kecelok wong alim. Luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok dakok dia. Nah kowe kan enak, mu en apa Gusti? Aduh. Ojo ya ora roh. Pemenang nak kajimu adol tegal adol sawah tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir roh iki kajine. Serep. Mane kula niku kula sering dikandani Mbah uang Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis ruwet. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al beta an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kue nak kepin ikhtiar, iki sing urung-urung kaji, sing wes kaji, wes kadung ya wis. Wis ra usah nyesal. Mau tak golekno madhab. <laughs> nak ra tak golek-golekno. Nak terpaksa ra tak no pangeran. Wis pokoke. Pangeran apian wae ya, no. tuh ngaku ramah mandi tak kuliah no Habib Tawali sing mandi. Kulon sering ketemu Habib-Habib alim tak jalu itu, tapi buatin kaki kulo. Bik dungakno mati Nabi, koyok bahaya jenengan ya dungakno. Mereka nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Orang tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswah, dal kiswahe minyakan. Apa itu hukum yang nganggut dam seneng kak bak orang oleh. kalau nanti ada nih Pak nak tuah pun parek-parek kak belus putih tuah orang oleh oleh parek bak ya malah. Ribet dong Nyekel wangi aduh ribet. orang oleh nyekel, uang orang oleh nyekel bak ibu kiai opo aduh. Ribet ribet ribet. mohon bahas karep mu ribet ribet. Di sampean kan eling kan aturan tuah apa? Jailan al baita an yasari. Orang itu menjadikan beti sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena mbok tulis nih WA terus coro Gus Bak ngono rasa. Jemu nih ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al An yasari kan itu masalah. Masalah coro madhab. Tapi ini sawah coro Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah. Muga-muga jenenge donga. Apa mana nak pas dongo ini ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan. Ditompo itu salah prosedur. <laughs> Orang ditompo dongo nih nggon mustajab gitu jalan. <laughs> Ayo jajal. Cara kue jadi malaikat ayo. Ayo milih di. Ayo milih di. Ditompo itu nyalai prosedur, ditolak dek dongo nih nggon mustajab. Melandi gitu, dadi malah. Kowe melandi ta? Oh, cara Jawa kabeh. Ya niki niki badhe niki ngaji mun libur kan. Kula ape uslah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten jan adat kula, wae nak rejeb libur, mengke rejeb ruah poso kula libur, mungkin sawal mungkin mengke ngentosi pengumuman Kang Ali. Ini maklar-maklar nih mengke sing umum. <laughs> Mboten napa-napa maklar saya. Bahasa Arabnya maklaru fuduli, apa? Jadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari. Fuduli. Wa baul fuduli la yasihhu. <laughs> Bae fuduli ora sah. Ya. Tapi ada ngono Kang, biasa kan. Justru bagus. kai itimat be amalu bagus. Ben itimat ambek fadole, Allah Subhanahu wa taala. Ya rumah tenan. Ya. Jadi ngaji ku mbek wong alim. Senajan wong alim ya manusia, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya itu baca Hanafi itu banyak sih. Said Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi karena cara Abu Hanifah semuanya kurang apa-apa. Ini ya kecelok muter kak. Kamu sak mono Soalnya kayak gampang mas. Kok ribet tuh? Sementing orang ijak-ijak Ka'bah menek-menek sementing muter. Wes kayak gampang. Iya, pokoknya ngono. Aku ngaku tapi Imam Syafi'i terus. Oh, Imam Syafi'i lho kena iso niat cara madhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu bareng notain, yo. ya bareng no niate sholat iku apa fardu ta ora niku kudu di no ojo sedurunge A mergo sedarane niat ku kudu tarunan, muktarunan kudu sause A kudu bar sedurunge ro ya qasdul fardiyah kudu iso ta ora Mulane wong was-was kan gara-gara itu. Akhirnya sampai di soal wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lo nate ditakut wong tasawuf ngono, ya kurang ajar wong iku. E. Barang tak terang nofke ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Abha, wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Karena Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kau neling ngomong. Lo nak kue eling sholat karena enggak gak, gak. cara mazhab Syafi'i di di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu itu kan baru Sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso atau lagi meraktek? Gak iso. Paling was-was nyampe ini wong itu. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana gue nanti di tegur tiang. Ini kisah nyata. Pak, aku aja. Ono apa itu? Jogustur presiden. Jadi di itu Ono aliran tertentu atau madzhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus. Mergo takoki. Bagaimana niat duhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri arf gak sah. Dicorek, diik. Niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jari wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat duhur? Kono jawab niat ada di hati diik. Sing bener sholli fardhu. Sing itu kanca kula, pegawai pegawai kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga <laughs> sing ngetes iku mangkel tau dites gak lulus bisa. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat duhur? Ya, jawab. Salibun. Tapi kalau mereka jawab, eh, niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kue lah wong alim kabel. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wayusanu atalafuhu binia. Tapi nak niat tetep fil kalbi. Akhirnya Pak sing pegawai kemenang aku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara Oh jenenge niat yo fil kalbi. Usolli jadi talafut binia. Tapi kita kan kita lagi ke melok goblok. Usole ini ataupun niat dhuhur aja ni ya ora. Niat itu tetep fil qalbi. Lah nglafadzno jenenge wayusan yusannu talaffuz Berarti pas muni di iku niat wa talaffuz binniyat. Talaffuz binniyat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandani. tapi sing penting secara politik mau bagaimana niatnya sholat duhur usolli fardhu duhri dipeng yang benar niat ada <laughs> suatu saat sing sitok kuasa bagaimana sholat duhur niat ada di hati peng yang benar. sholli fardhu <laughs> ya Allah Indonesia Indonesia <laughs> ono ono ngono hukum rubah-rubah terus ya gimana hukumnya kunut Jawab ya. Sunnah. Ana tahu hukumnya piye? Ya karek sing kuasa sapa Repot. Pun kula tresno. Mun Ma'rifatu sababin nuzul. Uta iki bab nerangno ngerteni asbabin nuzul. sebutel kok militer ya. Kurang-kurang menit 27 ya. Nah, cara gue jawabnya kan tolong puluh menit ini gak boh. 27. Detail takik. Mereka urusan jam. Jajal takut hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli. Eh, hadihi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbab uti sebab wae sebab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi karena are sebab. Ana sumaca nuzila kang tinturun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi karena are sebab. Pokoke kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Qur'an syukur-syukur maknani ku anut Qur'an, nggih. Maksudnya nama anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada tiga istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti anzala ada istilah tanzil. wafil haki anzalnahu wafil haki nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarad juga dipakai Allah. wafil haki nazal. Ya, wa, apa? Wa seperti itu? Seperti itu wafil haki anzalnahu wafil haki nazal. Sebagian disebut no wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah tiga pakai istilah sulasi mujarad nazalah dipakai anzalah dipakai tanzil Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai aslinya itu sah. Lu to wabil haqqi anzalna. Nah anzalna mas dari apa? Mas dari apa? Inzal. Masuk master mau mikir, oh, cok. Tapi nak nak no insal kan saru. Nah yang mulane Kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Jadi ya sah malam tanzilul Quran. Tapi teke wong Jawa mas. Terus kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. <laughs> Mereka ya repot, jadi ini repot. Tunggalnya kok gini. Kalau nu kadang ya mangkel kita fikih, tapi mangkel ape? Sing ini mufti itu sebetulnya, menuso kan. Jajal ke sekarang kali, kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darah ini goblok darah. Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftu nakaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal, mana nih? Allahu ta'ala yufti, ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kayak pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo mu'i, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ada ayat. yufti kum fil kalalah. Coba afta yufti iftaan. Nah, aku akhirnya malah goblok ya daripada resiko. Allah dereng nanti muni Allah memberi fatwa begini orang tahu. Padahal aku ngerti asli ini ngunik oleh. Tapi eh, daripada darani goblok. nah goblok tenan rapopo Kang. Kan wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ini kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wana zala qauluhu taala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu taala. kok tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazar. Terus mufasir sing dadi geger. Mergo mufasir iku dhewe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahit ilah ila samaid dunya. Nak tanzil iku cicilan songko sama samaid dunya no sesuai khasabil waqa'a sesuai kejadi. Nah, sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul itu mestine tanzil. Napa? Jadi sakjane itu ya bener ibu malam tanzilul Quran. mereka optowo kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Loh Mahfud ila samaid. Ya, tapi daripada salah faham Ya apa? Ya sunusulul Quran. mulai sekian Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana ke kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya tiga tadi napa? Anzala nazala nazala. Yo nak tanzil yo karuan misalnya yang terkenal nih surat apa? Suara ya. Wa inna la tanzilu. Pokoke surat itu lah wa inna la tanzilu. Sak gak sing wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin. Ya kan wa innahu la tanzilu. Ya neng waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah, mulane dawe Mbah Mun kula eling. Dawe Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora roh. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran laya masuhu ilal mutoharun, Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli istihate ya maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya itu cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawe bangun, nak ulama-ulama tahke, kaya saya tapi Bakar Sato, saya jadi Tahlan, cara berpikir orang ngono. La masuhu ilal mutoharun, iku pancen Quran sing Allah mahfud, itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita, sudah di kita itu rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning mahfud itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing ning mahfud itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Mahfud? Di kita, mereka wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Mahfud saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Mahfud, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mir rabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terus terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat apakah dengan Quran ini terus kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lomahfud? Mahfud? Di kita karena Quran yang di Mahfud tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi aku ben kira, engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Mahfud. Ya Quran sing di Mahfud itu istilah fi kitabim mak kemudian kayak butuh seneng mbek ulama-ulama NU, sing alim-alim kudu seneng. Sing orang alim merasa sabuk tapi jadi nut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, di nur. Nah, sing orang alim ya ya cukup disenengi tapi rasa usah di bloyer nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi rasa usah mbok gedhi, gedhe wong mukmin so, Tapi dukung wong bodoh fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing dilo mahfud istilah apa fi kitabim maknun ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahhar. Niku sing ngelom mahfud. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di lo mahfud ada aturan la yamasuhu ilal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamasuhu ilal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah-tengah Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu, itu hukum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil anzala, ora rasa di masdarno. Ya anzala nazala nazala. Berarti kita mau coba apa? Gua ya? mana zalal Quranu penuzilal Quranu. Gua mana zala ya. Gua utawi sabab ma perkorona nazala kan tumurun apa al Quranu Qur'an di ajli sebab. Kasuali sa'ilin kaya dine takoy wong sing takok au hudusi hadisatin utawa terjadine barang sing anyar teko. Suma alam mongko ngono ngerti sira ana nuzulal Qur'ani sak temne turune Qur'an wa ala kisme ning atas rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiatin ing dalam sausi kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa qad tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-kisma ing bagian asania yang kaping pindho wa nafulan, lan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus bayanu kang padha jelasno sapa ulama fi ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazilat kang tumurun apa ayat bisa berbeda sebab anane sebab wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sababa ing eh, mengkono-mengkono sebab wa statu lan padha istiad sapa ulama fi fi bayani istiad dan kelan istiad balikon kang nemen wa asharu muallafin utawi terkenal terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu itu kitab sing dikarang fi hadal maudhu ing dalam ikhlas tema iku luba bunukul fi asbabin nuzul maknane luba bunukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil hafid asyuti kedua imam jalaluddin napa asyuti berapa menit kiai yang diatur dul dul dusur tok Piro? Jam 16 menit. Suwi to. Moh muni 15 menit, 16 menit. Wong nganggur, wong nganggur. Pas ya, pas Iku tuh gale koyo santri emsak. Emsak kurang 4 menit. orang rokok kurang 1 menit. Woi, jek oleh. Warang wis diumumno. Sutwit imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak itu ikhtiyati kurang menit lima menit. Berarti jek ono Aduh mata nerung. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dibarno dlodro. Nah sing khusuk karuan jam telu wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiar itu leh. Ya, jadi misalnya imsak jam 4, duit-duit jam 4 itu hakikatnya imsak jam berapa? 4 4 menit. 4 4 menit. Bareng 4 4 menit melebu subuh wis melebu asline. Diikhtiatno ben mesti melebu, tambahi 4 menit itu ya terserah lah ikhtiar. Yo. Ora kok 10 menit wis subuh dul-dul bocah kok sembrono. ini lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan papat papat 04 nak mbok gawe ihtiyate patang menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di istiadat nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhirnya benas sufi wal imsak ono istiadat. 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuat baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan itu lagi itu. Nak duit-duit aja. Rokok. Lho lah nak ngombe kudu mbok terusno panjen. Cara kula fatwa kula lah nak misale wis tengan ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ono waktu nopo ikhtiar. Tapi masalah iso wae yang nuwit nuit iku wis terlambat. Dong ya. baru didelok, "Loh, wis subuh." Duit. Duitnya <laughs> duit imsak, padahal waktu waktu. subuh. Lan cara pulang, nak ngombe gue gak keselak leren. Tapi nak ngombe iku ngombe faktor keselak terus no, mereka darurat. fatwa aku ya, wes setuju ya kena orang ya kurang ajar. Kadang wong tua orang nurut. Nak kue ngombe ngombe kesel, itu darurat. Paham ya? Permuangan gedang goreng, gedang gorengnya watas. Sing goreng <laughs> ngombe ngamuk misalnya. Kak keselak, kue ngombe ada duit-duit. Imsak, itu terus no ngombemu. Anggap aja anak waktu no ikhtiar. Ikhtiar campur darurat ya, segi kombinasi ya, Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiari, ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue sebar ngombe rong gelas, cuma sangking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Jadi nak nak ana duit dhuwit lereni. Mergo iso wae sing ngebel wes wis telah. Dong ya. Iku setengah-tengah itu wis ya rontok goblok, rontok pinter, ya rontok ikhtiat ya itu kombinasi. Karena kadang mau poso itu medit tenan. Maksudnya medit gini. Terus baru ngombe sak gelas, kok ijo waktu waktu, kok eman agak nyelesekno pakanan itu Apa. Ini kadang ya kiai, tapi jenisnya menungso. nah jajal ke wis kiai lah, wis Kang Ali ya wis kiai. Urung imsak karek samen itu. Sono ana gedang goreng sitok <laughs> misalnya. Pilihan buk pangan buk bar. Pangan mesti. <laughs> Dari kok kiai-kiai latihan ini kan padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda tuh telel lele ya, akhirnya kesel lagi waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan nganti mami takbir ijek rokokan bar rokok dibuat bar takbir belu ijek metu mergo ambek melayu terus takbir bar takbir beluke Allah karim ono sing lakoni ngono ya akeh Mulane suka-muka disepuro pengiran. Delok donya aku seruwet. Ya sih sana mau donga. biar neng waco ngono. Ya dadi ikhtiyat iku nih ngono. Tapi dadi ikhtiar itu aku ambek apa? ambek imsak ambek subuh ora. Imsake entuk patang menit, gue memastikan subuh mlebu tenan. Patang menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh ora. Tapi wong-wong milih wolong menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku radong nak. Srepet. Ono mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing keliru ya kowe ora aku. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam kuliah amal fawa itu utai bira-bira faedah jalilatun kang agung. Minha iku setengah sanging fawaid ma'rifatu wajhul hikmati utai ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatnane hukum. Jadi wajah hikmah songko ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu mergo ngerti asbabin Kayak gini lah misalnya asbab nuzuli robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia, dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe jomuk ke dunia njaluk dunia. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunyo Allah tetap nyuruh kamu berdoa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni, ya dungu dunia akhirat tok rasa bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunia itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Robana Adina fidunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian faminan nasi mayakul Robana Adina fidunya terus wa malahu fil akhirati min wong neng tempat mustajab kok mau jaluk dunia tok iku piye? Cek goblok ya cara pangeran. Wong neng tempat mustajab kok mau jaluk dunia. Iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak jaluk yo menisan yo dunia yo akhirat. Lho saking apikane pengiran. Mesti nak cara pengiran gak apian ning mustajab jaluk akhirat to ning dunia kere ra apa-apa. Ya, cara kowe kira jira apa-apa, kere ya lara tenan ngawur. Ya, ya tapi pengiran aneh ngono, ketika ono wong jaluk dunyo tok malah dikandani. Lho la opo ke njuk to tok? Wong ning tempat mus muni wae robana atina fid dunya Nah, wafil akhirati asana terus wakina ada benar. Lu kan enak kan? Akhirnya ini pantas tajab yang menisan nak dungo jaluk dunyo. ya jaluk akhir Yo rasa mlebu rokok na iso langsung wakina ada benar. Jadi lah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabin nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi dungo jaluk dunyo. sampai Allah delingno laopo Mas Dela opo cek cek rugi nih kue, uang di tempat mustajab kok jalur hal sing sangat apa terbatas dunia itu maknanya sangat buat donga menisan robbana atina fid hasana, hasanah akhirat fil hasanah gitu. Nanti bener bahasa Mas Ari, nah dan ini donga sapu jagat. Nanti ini KNU ora usah apa lo donga akeh-akeh, sing ini kesel. Isi kuai robana atina fid hasana, hasanah akhirat hasana. hasanah. Nah, sempurna. robbil alamin. Yes, aman. Tapi kan uang kuatir darah di goblok kan. Mesti dungane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang dengar suwi. Andalan iswa robbana atina fitnya hasana, hasanah akhirat fil akhirati hasanah wa benar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa robbana atina fitnya Hasana itu Orang kok ngeritik jaluk fitnya hasana, tapi dikritik wong wis neng tempat mustajab kok eh hal yang ter batas. Kon jaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo ya hasanah. Terus nak iso ya wakina apa Ada benar. Tapi kita era yakin kena wakina ada benar. Kita ku kowe lah de yakin Mas. Kudu koyoke kudu ceblok sik. Yo ya aja ngono pangeran iku maha rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca wakina. Ya dijiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga ya tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga ana pertanyaan mau ke liwat di mbok boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga kowe gak liwat neraka blas blah gak roh mergo terbang lah nek kenalan mbek kowe kan repot lho kok ning swarga ning ndi wingi ora ana ora ning neraka jadi <laughs> ana wali ketemu wong biasa biasa biasa ning neraka suwi nah, takoki lagi liwat di Ya ora roh, pokoke ngerti surga kalbar kil khatib, sret terus ke surga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku nek sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah yakin. ya, ya nak gak iso balik. Gak iso repot terus. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa wakina. Iku jiwa tenan. Biasanya orang santri-santri hati nafid dunia hasanah tenanan. Kok bayang di duit, di mobil, di bojo ayu. barang wakil nah, ada benar wis gak dijiwai. Padahal gue yang penting. Ngawur ini rokok loro loh. Lho kita eling nomu pengurung, loro nen rokok. loro ngawur ya. Ora enak. Ya. ya wong diceblok non rokok tak dudono. Ya. Iku cebloke ini ngisor ngenteni puluh tahun. Saking jeronin rokok itu nak watu diceblokno, iku tok ngisor ngenteni. Sebab so, no. Bayang notok coba jajal, mesti ku iso bayang no, kayak menek. Nah seblok kan, ruwet ruwet, rasa rasa terus Pokoknya dungo wakina, bulan balen ini, pas mangan ya. Barik lana fima rusak tanah, wakina. ke pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya apa apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine di diwarai. Yaiku apa barik lana fi marzaqtana wakinan. Jadi pak makanan kita kan potensi tidak berkah, mungkin sebagian dari riba, dari subhat. Misalnya kira riba, nyuwun saya kadang sing kayak kue riba. Sing ngekeki kira riba, dur-duran riba kan kita tidak pernah tahu kadung campur. Kayak ngajimu ini loh. ada ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa apa hiburan wisata religi waduh saya kiai kaya kula ini korban kula sering ditamu rong bis telung bis digedingi wong niat sowan kiai ora digedingi jebule melok paket wisata terus piye gitu cara kowe dadi kiai terus ya wes ben Wamin halan ku setengah sangking fawaid Waminha ewamin, eh, min fa, wa minha ewa eh, min fawaidah sing jalilah annahu anna sababa nuzul iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Mun ngono adan terus. mampir, Ini nanti sampai dalam. Bismillahirrahmanirrahim wa minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tarikon iku dalan kawiyan kan kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an sate bisa babi kelawan sebab iku yurisu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak recep berikutnya nu libur gitu. Kula kalau libur ngaji teng mriki, tapi tetap ngaji teng omah sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya Recep niku kholil bapak, terus kalau mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Soe kula suwun ampun gampang nyimpulno dawe Allah, dawe Rasul termasuk dawe ulama. Karena ilmu itu jelimet, apa? Jadi yang menurut ul menurut ulama itu sifatu mathin kadang cara wong awam darani sifatu napa zammin kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif mereka ya mereka tidak zina tidak pacaran tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat nah Imam Syafi'i ngendikan apa al ummu madrasatul ula madrasah pertama itu ibu Waduh, wong dhisik muni kedonyan niku apik, mergo maknane napa? dinggo alat berju. Saiki dunia wis ubah, dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Ya? Kadang kegawa zaman. Ngomong ala cah milenial jadi gitu. Ya. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo Mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum atibu wanis. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa posisi posisi. Terus wa qurratu aini fi salat, tuh nak salat. Saiki gak waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi lah tanah-tanah itu krungu adzan Waduh lagi turu kok wis bandingno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi nganggur kurungu adzan, arif naya bilal ayo cepet nang adzan bilal. Aku kepengen istirahat. Jadi sholat itu dagem istirahat. Jadi kanjeng Nabi nak banyak masalah melebu metu melebu metu. Masih ramai mikir utang, mikir umat ya ra mikir. Beliau itu angger balik alis notok tok tok tok tok as sholat ya Rasulullah. Nabi sopan nang itu. Arif naya Bilal, arif ngeke istirahat atau siro. nak kita ya Bilal. Jadi sholat itu dagem istirahat. Sopan nang nabi sholatnya kon ngono ta ya ora ngra iso ngono ya pantese ora ngono ora nabi serasa <laughs> dijerok-jerok al-fatihah